Huruf kolom 25 saudaranya dhamir. Huhi dia lelaki, humahi mereka berdua, hum him mereka lelaki, hadiah wanita, humahima mereka berdua, hunahinna mereka wanita, kamu lelaki kuma kalian berdua kumalian lelaki ki kamu wanita kuma kalian berdua Una kalian wanita Iya ni aku Na kami Iya ni aku Na kami Iya ni aku Na kami Iya ni aku Na kami